Mitra bisnis, kita menjumpai sejumlah iklan perusahaan BUMN di media massa yang menghimbau kalayak ramai untuk tidak memberikan bingkisan apapun kepada pegawainya terkait perayaan Hari Keagamaan. KPK juga menetapkan pemberian parsel ke pejabat negara ataupun PNS merupakan gratifikasi yang dilarang. Namun, momen seperti lebaran ini juga adalah musim penghasilan bagi pengusaha parsel dan ribuan karyawannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, bagaimana komentar Anda terkait larangan ini? Kalau sama sekali tidak boleh, itu rasanya sulit ya. Budaya membeli itu kan mestinya tidak dilarang, karena itu sudah menjadi budaya. Saya anggap momentum bagus sebenarnya. Pergerakan ekonomi akan terasa ketika momentum hari raya semacam ini. Jadi budaya ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dilarang-larang. Sekarang itu kan budaya memberi hadiah itu, itu kan sudah zaman dulu ya. Nah, cuman ketika kemudian itu menjadi kebablasan, artinya ada indikasi ke suap, baru KPK itu ngomong seperti itu ya. Sebenarnya Makanya budaya itu sudah mampu menggerakkan perekonomian di tingkat bawah. Karena dengan momentum semacam ini, maka ekonomi itu bergerak. Dari tinjauan ekonomi pun itu sangat baik sekali. Budaya yang kontribusinya besar kepada perputaran uang di tingkat bawah kalau dilarang, wah ini melawan budaya itu. Kalau dari sisi hukum bahwa itu nanti bisa berarti kupeti atau suap, ya itu dilarang gitu. Regulasi itu penting, tetapi mestinya tidak mematikan gitu loh. Regulasi itu kan ngatur agar semua bisa berjalan baik gitu ya mungkin kesalahannya yang perlu dibatasi ya. Yang sifatnya itu akhirnya terkesan seperti itu kan dari nilai nominal sebenarnya. Hanya pasal itu misalnya makanan, minuman, kebutuhan lebaran ya kan kecil sekali itu. 500 ribu bagus sekali. Iya dong, satu juta gitu lah, masih bagus itu. Tapi kalau sudah namanya dia lebaran kok kunci mobil itu kan <laughs> jadi tetap bahwa aturannya itu boleh lah makanan, minuman dan diutamakan produk dalam negeri begitu ya kan ada macam itu kan bagus sekali sebenarnya tidak harus KPK, KPK hanya menghimbau peraturan menteri mestinya ya. Lalu menurut Bapak, apakah kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap usaha parsel skala kecil dan menengah sendiri? Ya, memang kalau aturan itu saklek semacam itu, akhirnya memang mematikan itu. Dulu orang kecil selalu disibukkan membuat, mengemas pesanan dari pemberi hadiah, pemberi parsel banyak sekali tapi sekarang tidak ada sama sekali, tinggal eceran saja. Itu sebenarnya yang dapat bagian keuntungan juga bukan pengusaha parsel kok. Mereka petualang-petualang. Kalau ada aturan semacam ini nanti yang benar-benar pelaku pengusaha parsel itu mungkin nanti yang dapat bagian hanya pekerjaan jagaan, hanya musiman semacam ini. Tapi pelaku-pelaku usaha yang memang bergerak di bidang ini itu masih kalah dengan tolong-tolong tadi. Ada baiknya memang jatuh semacam itu. Semestinya memang kita berharap dari pelaku usaha itu jangan larangan itu jangan diantem ngomong semacam itu ya. Tidak boleh begitu ya. Karena hal-hal yang budaya tadi itu kalau dihilangkan sulit sekali. Demikian Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah HM Saifuddin. Saya Wendy Lim.